Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, apabila ikut teraweh, bacaannya satu juz, lalu kita membawa Al-Quran sambil baca, itu bagaimana cara membawanya Bu ya? Apakah ditaruh di mukena yang ada kantong di dadanya, ataukah dipegang saja? Mohon penjelasannya, terima kasih. Orang membawa Al-Quran di dalam sholat, bawalah Al-Quran sebisa mungkin. Yang penting jangan melakukan tiga gerakan berturut-turut di saat kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Kalau harus membuka tentunya satu persatu. Tidak boleh berturut-turut satu. Ada jarak mencarinya itu. Tapi kalau batal tiga kali gerak, karena ini anggota besar. Karena tangan anggota besar. Jebari iya anggota kecil. Tapi kalau tangan anggota besar. Tidak melakukan gerakan berturut-turut. Akan ah, tapi biasa wajar. Cuma biasanya taruh, pegang. Dibaca. Di saat sujud, Sebagian mengatakan ditaruh di agar tidak taruh di, di agar tidak ditaruh di lantai supaya tidak merendahkan mushaf. Taruh dikepit begini. Kalau memang sudah disiapkan di bajunya, siapkan. Tapi tidak semua ada persiapannya kan. Kalau tidak cukup gitu. Ditaruh di dalam keadaan normal tidak boleh bawa Al-Quran begini, bukan begitu. Tapi dalam keadaan sholat kan hanya sesaat agar terhindar daripada menjatuhkan mushab di lantai. Jadi seperti ini, taruh di sini. Taruh di ketek segini, bukan diketekin, mohon maaf ya. Taruh di sini untuk menyimpan agar tidak jatuh ke bawah. Kemudian dibuka lagi. Begitu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama seperti ini. Baca dan mengikuti dengan bacaan bagus agar ada konsentrasi, ada khusuk kita dengan lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat yang dibaca oleh imam. Kalau tidak nanti tidur di belakang. Sampai khatam dan Masya Allah. Jadi bawa. Tidak apa-apa membaca Al-Quran dan itu diperkenankan. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya cintai karena Allah, semoga Buya selalu senantiasa dalam kesehatan. Amin ya rabbal. Uh, saya ingin menanyakan ini uh, apakah bila suami istri yang telah bercerai dan sudah punya anak kemudian uh, istrinya nikah lagi. Nah, apakah kewajiban dalam menafkahi anaknya ini masih menjadi tanggung jawab kewajiban mantan suaminya atau menjadi tanggung jawab kewajiban suami yang baru. Lalu apa tanggung jawab suami yang barunya ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami istri berpisah. Di dalam Islam itu, di dalam perpisahan itu indah imsak bima'ruf wa tasrih biihsan. Di saat harus menjadi suami istri harus baik. Di saat ada perpisahan pun tidak boleh menjadi musuh. Saling menyimpan aib lalu disebar nanti karena dendam. Itu adalah pernikahan. Itu adalah manusia-manusia kotor. Sehingga kalau tasrih, kalau harus melepas dengan baik. Sehingga di dalam Islam ada namanya mut'ah. Mut'ah itu hadiah yang diberikan oleh seorang suami demi masa depan is bekas istrinya. Apakah mungkin uang 100 ribu atau mungkin rumah atau mungkin pabrik. Biar segera menikah suaminya pun tidak berat menikahi wanita tersebut. Gak ada, gak berlaku kamus dendam di dalam Islam itu. Baik. Seperti itu tafsirnya, ngelepasnya baik-baik. Kalaupun seorang istri menemukan Kejelekan sang suami tidak perlu disebut setelah itu. Bahkan kita doakan semoga mantan suamiku mendapatkan suami istri yang solehah. Sehingga kemaksiatannya tidak terjadi lagi. Sama, seorang suami kalau menemukan istri melakukan satu hal yang tidak wajar atau ada aibnya, setelah berpisah nggak perlu untuk disebut tapi didoakan. Kalau perlu ingatkan, ingatkan. Setelah bercerai, cerai. Bukan disebut setelah itu, wah, wah, wah, wah. Itu adalah hati-hati busuk dan lidah-lidah busuk. Biarpun pakai kerudung, pakai kopiah putih. Ini harus ditekankan. Sebab perceraian tidak ada. Kadang mengundang permusuhan. Karena apa? Di situ ada buah yang namanya anak. Anak kemana-mana tidak akan putus. Sampai manapun tidak pernah putus anak. Dan kalau seorang bekas suami istri bermusuhan, biasanya diracuni anaknya. Ibumu tuh begini, ibumu begini. Disebut sifat-sifatnya orang yang rendah. Kadang-kadang. Berarti dia telah mengajari anaknya untuk kurang ajar kepada ibunya. Yang mengajari anaknya kurang ajar sama ibunya, berarti mengajari anaknya masuk neraka jahanam. Biar anaknya durhaka ke ibunya. Sama ibu juga begitu. Diambil anaknya. Wah, diajari untuk nyaci bapaknya. Bapakmu begitu memang wah wah wah. Berarti sang ibu ini mengajari anaknya untuk bermusuhan dengan bapaknya. Artinya mengajari anaknya untuk durhaka agar masuk neraka. Na'udzubillah. Memang pendidikan itu penting. Walaupun sudah pisah. Dan pisah yang dikehendaki. Ya sudahlah. Biar yang istri menikah dengan laki dengan bahagia, yang laki-laki menikah dengan wanita lain dengan bahagia, selesai. Yang lalu biar berlalu, sudah. Cuma dendam nih, iblis yang berbicara. Akhirnya jadi korban anak, broken, anak rusak di rumahnya. Akhirnya anak nanti ikut yang menyenangkan. Di saat ditawari oleh bapak kasih duit, senang bapak, biarpun jahat. Atau ibu, yang penting kasih duit, namanya anak. Sehingga sang orang tua ini yang rebutan anak ini pun bukan mementingkan tentang kebaikan anak, tapi mementingkan bagaimana yang penting anaknya dekat. Sehingga ada seorang ibu yang baik bingung dengan mantan suaminya. Kenapa? Kalau sudah ke mantan suaminya, anak itu dikasih segala macam mainan, segala macam tontonan. Biar senang menurut bapaknya, tapi sebetulnya dia merusak sang anak. Setiap balik ke ibunya, jadi tidak kerasan lagi. Atau sebaliknya, bapaknya yang baik, ibunya nggak benar. Sebab yang nggak baik tidak laki-laki saja, banyak perempuan yang nggak baik juga kan. Nanti gak adil dipikir sini. Ada istrinya atau yang rusak. Bukan begitu. Anakmu adalah anak. Jadi tasrih bi ihsan, kalau harus berpisah dengan baik-baik. Anak tetap anak. Lah kewajiban siapa anak? Lah anak ya kewajiban bapaknya dong. Misalnya seorang laki-laki berpisah dengan istrinya. Kemudian setelah itu anaknya ya nafkahnya kewajiban bagi sang suami, bapaknya sang anak, bukan bapak sambung, bapaknya sendiri. Nasabnya itu kemanapun pergi tetap nyambung itu nasab. Jadi suami yang pertama yang wajib membiayai anaknya saja. ada buat istri yang enggak. Bekas istri yang enggak karena sudah cerai. Jadi yang wajib memberikan nafkah anaknya adalah suami yang pertama. Ada pun suami kedua yang menikahi ibunya tadi itu tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut. Cuman apa yang harus hendaknya dilakukan? Ya wong ini adalah anak istrinya. Mana kasih sayang, mana cinta? Ya biarpun anak istri, maka hendaknya dianggap seperti anak sendiri. Kok beda-bedain betul lah. Kalau sudah model membeda-bedakan, tidak ada jiwa juang, tidak ada akhlak mulia. Sekarang ada orang merawat anaknya, orang banyak tidak mikir kok. Lah ini anak istrinya. Katanya cinta kepada istrinya. Lah kalau cinta sama istrinya, tentu cinta sama anak, anaknya. Anak dan juga kita lihat anak sebagai umat Nabi Muhammad sehingga pantang membeda-bedakan di sini. Cuman memang dasar hati busuk ya. Anda kalau sudah bukan anak. Itu kan bukan anak saya. Itu nyakiti istri. Nyakiti istri ngomong. Itu bukan anak saya kok. Kenapa harus saya yang tanggung jawab? Loh. Ya tanggung jawabmu itu adalah makna kebaikan. Dan kamu menikahi saya dulu kan saya tahu sudah punya anak kan. Cuman memang seorang istri tidak perlu berhak menuntut kepada suami untuk nafkahi anak anaknya. Tapi sebagai suami yang telah menikah dengan wanita yang janda dan dia punya anak, ya mak, hati itu bagaimana kebaikan kok. Semuanya adalah indah. Cuman secara fikih syar'i tidak wajib karena bukan anak. Anaknya tidak wajib memberikan nafkah. Tapi wajib memberikan pendidikan selagi orang itu ada di bawah naungannya. Dan itu adalah amal jariah yang luar biasa. Amal kebaikan yang luar biasa. Lebih bagus daripada sedekah yang dibagi-bagi di luar sana. Jika jadi seorang suami yang merawat man anak istri-istrinya anak istrinya, anak-anak istrinya, seorang suami menikah dengan wanita yang punya anak 16. Wah, paling hebat, paling gede pahalanya itu. Daripada seorang suami menikah dengan perempuan perawan. Anak satu lebih gede pahalanya. Sebab tanpa tanggung jawabnya jadi anaknya tiga lebih gede lagi. Empat, anaknya 16 tadi. Wah, ini ahli surga. Saya sekolahkan semuanya. Karena anak-anak istriku juga anak-anakku. Ibaratnya begitu. Lah. Jadi seharusnya hidup itu seperti itu. Bukan hidup itu eker-ekeran. Hitung-hitungan. Orang sudah berbicara tentang sedekah amal baik. Dia hitung-hitungan. Gimana bisa mesra. Gimana bisa indah. Apalagi kalau duitmu, duitku. Duitmu, duitmu, duitku, duitku. Ini adalah macam-macam. Cuman kalau ibu-ibu beda tuh. Abang duitmu adalah duitku. Tapi duitku, duitku sendiri. Ini. Katanya bahkan sudah diberikan ke saya. Memang betul ibu duit ibu adalah duitnya i. Ibu cuma di saat suami butuh masa pelit banget. Katanya sayang suami. Jadi hidup itu harus indah dijalani dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Biaya yang terhormat saya eh, maaf mau tanya. Sholat sunnah apakah yang boleh diberjalankan Isro sama Duha Sebentar, Mas. Apakah tasbih? Diulang, Ibu. Diulang sholat sunnah apa yang boleh dijalankan di siang hari selain sholat isro jam 6 dengan sholat duha apakah tasbih, hajat, istiqoroh bolehkah di siang hari sudah segitu, segitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sholat malam bisa dilakukan di siang hari semua sholat malam bisa dilakukan di siang hari kecuali witir, nggak ada witir siang hari sama sholat tahajud adapun hajat istiqoroh boleh dilakukan itu di siang siang hari. Bahkan tadi malam kalau ibu belum sholat baktiyah isya, ibu sholat hari ini sekarang ini. Lupa tadi malamnya. Eh? Lupa ketiduran. Sholat isaknya setengahnya tidur. Sampai nggak baktiyah eh, isya. Ingat-ingat sekarang ya Allah saya belum baktiyah eh. Sekarang isya. Lakukan sekarang. Cuman jangan niat, wah enak benar bu ya besok saya enggak baktiyah isya, pagi aja. Oh enggak begitu. Jadi oleh sholat ta sholat tasbih juga bisa dilakukan di siang hari. Cuman para ulama mengatakan kalau di siang hari bisa dilakukan dua rokaat dan bisa dilakukan empat rokaat langsung. Kalau di malam hari hendaknya bukan harus hendaknya dilakukan dua rokaat. sebab semua sholat malam hendaknya dilakukan dua dua termasuk teraweh. Maka yang aneh zaman sekarang sudah menganggap teraweh cuma delapan pakai empat empat lagi. Seolah-olah berpegang dengan hadis Nabi. Sudah tahu sholatul laili matna matna. Sholat malam itu dua dua. Apakah enggak boleh kalau selangsung 20 rakaat? Ya boleh itu tadi. Cuman kurang sunnahnya. Sunnah tadi sunnah kiamul Le, tapi kurang sempurna sunnahnya. Kalau dua-dua lebih banyak amalannya. Ada tasyahudnya, ada tambahan pekerjaan. Berarti lebih gede pahalanya. Baik ini saja insya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat.